bukan hanya sekedar pintar dan pandai membaca lafaznya tapi untuk mengamalkan apa yang dikandung di dalam Al-Quran. mendapat ganjaran, mendapat pahala sebesar satu kebaikan. Satu huruf yang dia baca dari Al-Quran bernilai satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri dan kebaikan tersebut satu kebaikan tersebut akan Allah lipat gandakan 10 kali lipat wal hasanatu bi asyri la aqul alif la mim harfun kata Rasul bukanlah yang saya maksud dengan huruf adalah alif lam mim. Itu satu huruf, bukan demikian. Tapi yang dimaksud dengan satu huruf adalah alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Jadi kalau kita membaca alif lam mim kita sudah mendapat berapa kebaikan? Tiga kebaikan. Karena satu huruf dinilai satu kebaikan dan dari tiga kebaikan itu akan Allah lipat gandakan menjadi masing-masing kebaikannya sepuluh kali lipat. Betapa besar anugerah yang Allah berikan, pahala yang Allah berikan bagi para pembaca Al-Quran. Begitu juga dalam hadis yang lain, Al Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah kalian Al-Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu di hari kiamat kelak akan datang memberi syafaat kepada ahlul Quran, kepada ashabul Quran. Namun ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah yang penting untuk kita ketahui bahwasanya ashabul Quran sahibul Quran wa ahlul Quran yang dimaksud di dalam hadis-hadis ini bukanlah yang hanya sekedar pandai membaca lafaznya saja. Sebagaimana yang dijelaskan ulama, para ulama rahimahumullah bahwasanya yang dimaksud dengan ahlul Quran wa sahibul Quran yang disebutkan dari di dalam berbagai hadis tersebut adalah man qara'a man qara'ahu wa 'amila yang membacanya dan mengamalkannya yang membacanya dan mengamalkannya nah oleh karena itu dalam hadis yang lain ya bagaimana seorang sahibul Quran Wahlul Quran akan ditinggikan derajatnya sebanyak ayat yang dia baca selama di dunia yuqalu li sahibil Qur'an dikatakan pada sahibul Qur'an hari kiamat kelak ya. Iqra warzaqi bacalah Al-Qur'an dan naiklah ya. naik di dalam derajat-derajat al-jannah yuqalu li sahibul Qur'an iqra warzaqi warattil kama turattilu kama kunta turattilu fid dunya sebagaimana engkau membacanya ketika di dunia fa inna akhir manzilataka Fa'inna akhir akhira manzilatika inda akhir ayatin taqra'uha karena sesungguhnya derajat terakhir yang engkau capai di jannah nanti sebanyak jumlah ayat yang engkau baca di dunia inilah ya beberapa hadis yang tentunya ketika kita mendengarnya kita akan termotivasi untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an dan tentunya sebagaimana yang kita singgung tadi bahwasanya Al-Qur'an itu tidak hanya dibaca lafadznya namun maksud dan tujuan utama adalah untuk mengamalkannya. Maksud dan tujuan utama adalah untuk mengamalkannya. Maka inilah tema yang kita ambil pada pelajaran kita kali ini yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Duktur Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul Habibullah Ta'ala salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah yang tinggal di negeri Saudi Arabia. Ya. Beliau masih hidup, ya. Nah, dan beliau memiliki banyak karya tulis, diantaranya adalah apa yang ada di hadapan kita ini. Yang mana judul kitab ini adalah Tadabburul Quran wa Atharuhu fi Tazkiyatin Nufus mentadaburi Al-Quran Tadabur Al-Quran dan dampak positifnya pada pembersihan jiwa ini judul kitab yang akan kita pelajari adalah ini al Quran wasaruhu fi tazkiyatin nufus Al-Quran dan dampak positifnya di dalam pembersihan jiwa. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal liyatadhakkara ulul albab." Allah berfirman dalam surat Sad ini, ya. Allah menyatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa ulul albab sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam perhatikan kelanjutan ayat ini yang mana di sini Allah akan menjelaskan apa maksud tujuan dari diturunkannya Al-Qur'an kepada Rasulullah Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun sebuah kitab yang kami turunkan kepada wahai Muhammad sebuah kitab yang mubarak yang diberkahi baru ayatihi agar mereka agar manusia mentadaburi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Inilah esensi atau tujuan utama dari diturunkannya Al-Qur'an agar ditadaburi ya. agar ditadaburi ayat-ayatnya wal albab dan agar ulul albab mendapatkan peringatan. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsirih berkata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang dimaksud dengan ulul albab ai dawul uqul orang-orang yang memiliki akal yang sehat karena albab adalah jamak dari lub lub bermakna al-aql ya. bermakna al-aql di dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini beliau menunjukkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala beliau berkata wallahi demi Allah ma tadabburuhu bihifdhi hurufihi wa idaa'ati hududihi Demi Allah kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Demi Allah. Bukanlah yang dimaksud dengan mentadaburi Al-Quran itu sebatas menghafalkan lafaz-lafaznya saja. Hanya sebatas menghafalkan lafaz-lafaznya saja tapi mengabaikan hukum-hukumnya. Tidak mau mengamalkan hukum-hukumnya. Bukan ini yang dimaksud dengan tadabur Al-Quran. Hatta inna ahadahum la sampai sebagian orang berkata qara'tul qur'ana kullah aku telah membaca Al-Qur'an seluruhnya dari awal sampai akhir ma yura lahu al-Qur'an fi khuluqin wala amalin namun tidak dilihat dari akhlaknya dan dari amalannya yang mencerminkan apa yang dikandung di dalam Al-Qur'an ya, jadi sekali lagi dari riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Mukathir dalam tafsirnya ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tadabburul Al-Qur'an itu tidak sebatas membaca lafaz-lafaznya saja. Namun lebih dari itu. Apa itu akan kita pelajari pada sela-sela kitab ini ya. Dari lembar per lembar yang akan kita lewati insyaallah taala. Nah, kita lihat mukadimah beliau halaman kelima Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pembukaan dari beliau Asyik Bazmul hafizahullah taala. Kemudian beliau berkata, hafizahullah, fahadihi muhadaratun bi'anwan. Ya, jadi dari sini kita tahu bahwasanya asal dari kitab ini adalah sebuah muhadarah sebuah muhadarah yang beliau sampaikan kemudian ditranskrip. Kemudian ditranskrip ya. Yang judul muhadarahnya itu adalah Tadabburul Quran wa atharuhu fi tazkiyatin nufus. Tadabbur quran dan dampak positifnya pada pembersihan jiwa. Al-Qaitu mujmalaha Lailatul Sabt ya. telah aku sampaikan secara global pada malam Sabtu disebutkan tanggalnya ya di sini melalui pesawat telepon ya melalui telepon atau telekonferensi yang disampaikan kepada para ikhwah dari Aljazair ya. nah wadhahiru وظاهر من هذا العنوان أن المحاضرة تدور على ثلاثة محاور ya. dari muhadarah ini akan kita lalui pembahasan setidaknya ada tiga pembahasan, ada tiga, tiga pokok bahasan. Al-mihwarul awal, pokok bahasan yang pertama adalah tadabburul Qur'anil Karim. Tadabburi Al-Qur'anul Karim. Nanti akan kita lalui apa itu makna tadabbur, lughatan, wastilahan wa syar'an. Kemudian apa yang rukun-rukun tadabbur, apa saja? Rukun-rukun yang harus dipenuhi jika kita ingin mentadaburi Al-Quran. Kemudian akan disebutkan pula ayat ayat yang memerintahkan kita untuk mentadaburi Al-Quran. Itu akan kita jumpai pada pokok bahasan yang pertama. Kemudian al-mihwarul tsani tazkiyatun nufus. Terkait dengan pembersihan jiwa, pensucian jiwa. Kemudian al-mihwarul tsalits fawaid tazkiyatin nufus 'alal 'abd. Faidah-faidah dari pembersihan atau penyucian jiwa bagi hamba. Wa kulli mihwarin ma yata'allaqu bihi min al-anasir. Ya. Dan di setiap pokok bahasan akan diikuti dengan beberapa eh, bahasan-bahasan atau pembahasan-pembahasan yang terkait dengannya. Wa sallallahu bi anla bi an hamdu لا إله إلا هو بأن له الحمد لا إله إلا هو الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أن يتقبل عملي خالصا لوجهه الكريم وأن يرزقني القبول في الدنيا والآخرة إنه السميع المجيب وصلى الله وصلي وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم Ya, ini mukadimah yang disampaikan oleh muallif di sini Syekh Muhammad bin Umar Bazmul Hafizahullah taala. Kita akan masuk pada mihwar yang pertama, pokok bahasan yang pertama yaitu tadabbur Al-Qur'anil Karim. Yastamil alal anasir at Pokok bahasan yang pertama ini akan mengandung pembahasan-pembahasan yang disebutkan berikut ini. Setidaknya ada lima pembahasan. Ya makna tadabbur kemudian al-amru bit tadabbur ayat-ayat yang memerintahkan mentadabburi Al-Qur'an kemudian yang ketiga arkanut tadabbur rukun-rukun yang harus dipenuhi jika seorang ingin mentadabburi Al-Qur'an kemudian yang keempat maqasidul Qur'an wa tadabbur fiha Nah, tujuan dari Al-Qur'an diturunnya diturunkannya Al-Quran dan mentadaburinya. Kemudian yang kelima adalah wasa ilut tadabur, wasilah-wasilah perantara-perantara perantara-perantara dari di dalam mentadaburi Al-Quran. Kita akan masuki pembahasan yang pertama yaitu makna at tadabur Qala hafizahullah taala at tadabur fil lughah min ad-dubur. at tadabur fil lughah secara bahasa Arab maknanya adalah ad-dubur. Diambil dari kata ad-dubur yang maknanya adalah ya, wa huwa akhirus syai, akhir dari sesuatu. Itu disebut dengan ad-dubur dalam bahasa Arab. Dan at-tadabbur diambil dari asal kata ini, ya, ad-dubur. Wa huwa akhirus syai. Ad-dubur jamaknya adalah adbar, ya. Ini bentuk mufradnya ad-dubur, adapun jamaknya adalah adbar dubur dabbah akhirnya. dubur dari dabbah adalah akhirnya ya, jadi ini mualif di sini akan menyampaikan atau menjelaskan makna tadabbur secara lugah dulu ya secara bahasa dari akar kata bahasanya ya, akar bahasanya yaitu bahasa Arab wat tadabir, wat tadabur fil amr at tadabir dan tadabur pada suatu perkara maknanya adalah an-nazar fi aqibatil amr melihat pada akhir dari suatu perkara. Melihat pada akibat akhir dari suatu perkara. Ini mana dari at-tadbir wa tadabbur. Dan an-nazar yang dimaksud di sini adalah an-nazar bil basirah. An-nazar bil basirah. Melihat dengan al-basirah. Jadi bukan dengan mata yang ada di kepala ini tapi dengan mata hati yang dimaksud di sini. An-nazar proses melihat di sini adalah melihat dengan kolbu dengan kolbu mata hati melihat pada akhir akibat akhir dari suatu perkara ai antanzura ila ma ta'ulu ilaihi ilaihi aqibatuhu yaitu engkau melihat pada akhir dari suatu perkara akibat akhir dari suatu perkara wa tadabbur at-tafakkur fi bisa juga dimanakan at-tafakkur ya ay tahsilul ma'rifatain li tahsili ma'rifatin ini makna tafakkur ya mungkin agak susah dipahami ya. tapi labas kita sebutkan akan lebih jelas nanti pada pembahasan-pembahasan selanjutnya yang dimaksud dengan atafakur adalah tahsilul ma'rifatain li tahsili ma'rifatin tsalits adanya dua ma'rifah yang kita miliki yang dengannya kita menghasilkan makrifah yang ketiga. Ini gambarannya seperti ini, ya. Itu proses tafakur. Proses at-tafakur. Kita memiliki makrifah, dua makrifah. Ya. Yang dengan dua makrifah ini kita uh, menghasilkan makrifah yang ketiga. Nah, fattadabbur wa tafakkur wa tafahum. Maka tadabbur secara lugah juga bisa bermakna at-tafakkur dan at-tafahum. Wa tadabbur wal i'tibar al-ibrah. Al-i'tibaru bima madha. Ya. Makna yang lain secara lugah at-tadabbur wal i'tibar ya, adalah mengambil ibrah, i'tibar adalah mengambil ibrah atau mengambil pelajaran ya Ibrah itu adalah i'tibar bima madha, mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Itu makna dari ibrah ya. Mengambil ibrah. Makanya kalau kita sering mendengar istilah ambillah ibrah dari peristiwa ini. Yaitu peristiwa yang telah terjadi. Ambillah pelajaran dari itu semua. Nah, wali tibar buat tadabbur wan nazar Ya. Jadi ini bisa bermakna itibar ya. Itibar juga bisa bermakna tadabbur dan an-nazar. Fal i'tibar wal halah wal hay'ah an-nafsaniyah allati yutawassalu biha min ma'rifatil musyahad ila ma laysa bi musyahad. Ya, mungkin akan susah juga dipahami ya. Tapi labas itibar juga bisa dimaknai al-halah wal hay'ah an-nafsaniyah, kondisi jiwa. Ya, kondisi jiwa yang menjadi wasilah atau perantara antara makrifat atau pengetahuan kita terhadap sesuatu yang bisa terlihat ya. untuk menuju pada makrifat pada sesuatu yang tidak bisa terlihat ini makna itibar dari sisi yang lain Adapun wafil istilah secara istilah at-tadabbur maknanya adalah ibaratun anil nazar ibaratun anil nazar fi awaqibil umur. Tadabbur maknanya adalah ibaratun sebuah ungkapan ya, sebuah ungkapan dari proses an nazar ya, melihat tentunya tadi yang sudah kita sebutkan bil basirah dengan kolbu melihatnya dengan kolbu dengan mata hati ya. sebuah ungkapan dari proses melihat pada awal tibil umur, akibat-akibat akhir dari perkara-perkara atau peristiwa-peristiwa yang ada. Wa qaribun minat tafakkur. Maknanya hampir mirip dengan tafakkur. Hanya saja bedanya illa anna tafakkura tasarruful qalb bin nazar bin dalil. Hanya saja bedanya kalau tafakkur itu tasarruful qalb ya, amalan qalbu yang lebih menitik beratkan pada melihat kepada dalil, ya, kepada tanda-tanda, kepada alamat-alamat. Ya. Adapun tadabbur wa tadabbur tasarrufuhu bin nadhar fil awaqib. Adapun tadabbur adalah amalan kolbu yang lebih menitik beratkan melihat pada akibat dari suatu perkara. Ini. Jadi kalau dari definisi yang kita baca ini kita bisa lihat, ya, kita bisa tahu bahwasanya tadabbur maknanya secara istilah itu tidak jauh dari maknanya secara lugo. Secara lugo bermakna akhir dari sesuatu. Ya. Secara istilah adalah mengambil atau melihat ya, proses kolbu ini, amalan kolbu yang dimana dia melihat akhir akibat akhir dari suatu perkara. Waktu syarat, ada secara syar'i, istilah tadabur di dalam syarat, di dalam syariat. At-tadabbur huwa nazar والتفهم والتفكر في عاقبة ما تؤول إليه الأمور التي ذكرها الله في القرآن الكريم والاستفادة من ذلك في إيمان العبد وظهور أثره في جواره ini ya. definisi tadabur di dalam syariat ya. yang harus kita pegang jadi kalau kita mendengar lafaz tadabbur baik di dalam Al-Qur'an ya, maupun musuh syariat yang lain, maka yang dimaksud dengan tadabbur adalah apa yang disebutkan di sini. Definisi tadabbur secara syar'i. Apa itu? At-tadabbur huwa nazar, melihat ya. Yaitu an-nazar bil basirah dengan mata hati, dengan kolbu, wat tafahum, berusaha untuk memahami, wat tafakkur, proses berpikir ya. Proses berpikir, tafakkur, fi aqibati ma ta'ulu ilaihi umur pada akibat dari perkara-perkara Allah tidak Allah perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an yang hal itu diikuti wal istifadatu min dzalika fi imanil abad yang proses an-nadhar wa tafahum wa tafakkur ini memiliki konsekuensi istifadah ya. diambil faedah darinya untuk menambah iman ya. untuk menambah iman dan keyakinan seorang hamba Waalaikumsalam warahmatullahi wa atarihi fi jawarihi ya. jadi proses melihat tadi proses tafahum ya, berusaha memahami menghayati dan tafakkur proses berpikir tadi dari apa-apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu memiliki dampak positif pada keimanannya menambah keimanannya ya, mengokohkan keyakinannya dan itu semua tampak pada amalan anggota badannya ya. ini inilah yang dimaksud dengan tadabbur jadi kalau kita kembali pada ayat tadi, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa ulul albab. Ya, kita bisa tahu makna tadabbur yang dimaukan Allah dalam ayat ini itu apa. Ya. Kitab yang telah Allah turunkan kepada wahai Muhammad, ya. yang telah kami turunkan kepada wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, kitab yang mubarak, yang penuh berkah, liyadabbaru ayati agar para hamba, para manusia itu mentadabburinya ya, yaitu berusaha memahaminya ya. berusaha untuk merenungkannya dan memikirkannya yang dengannya iman seorang hamba bisa bertambah dan dari keimanan yang muncul dalam hati itu bisa tampak pada amalan anggota badannya. Nah, bisa dipahami sampai sini ya. Ini takrif dari at-tadabbur yang dimaukan di dalam syariat ya. Nah, kemudian beliau melanjutkan "Wahadal makna, mustahlas mustakhlasun min tadabbu'i ma'ani tadabburi fi syarah. Dan makna ini, makna yang kita sebutkan disebutkan terakhir itu mustakhlas ya, diintisarikan dari proses penelitian makna tadabbur di dalam nusus syariat. Jadi apa yang beliau sebutkan di sini adalah hasil kesimpulan kesimpulan dari tatabbu meneliti dan mempelajari makna tadabbur yang ada di dalam nas-nas syariat. Nah, sudah kita lewati pembahasan yang pertama yaitu makna tadabbur secara bahasa, lughah, istilah dan syarat. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, al-amru bit tadabbur. Al-amru bit tadabbur. Qala hafizahullah ta'ala qad jaa wa qad jaa al-amru bit fil Qur'anil 'azim fi ayatin katsirah. Dan telah datang perintah untuk mentadaburi Al-Qur'an yang agung di banyak ayat di dalam Al-Qur'an di antaranya. Jadi yang akan disebutkan Syekh di sini hanya di antaranya saja, sebagiannya saja. Qaulullah tabaraka wa taala afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Dalam surat An-Nisa ayat 82. Allah berfirman, "Afala yatadabbarun al-Qur'an?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Ya. Istifham ingkari istifham ingkari. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Yang maknanya perintah. Tadaburilah Al-Quran. Dan ini bermana celaan bagi mereka-mereka yang tidak mentadaburi Al-Quran. Apalah yatadabbarun Al-Quran? Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kalau saja seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, maka pasti mereka mendapati kontradiksi yang sangat banyak di dalamnya. Ini ya, perintah untuk mentadaburi Al-Qur'an. Kemudian ayat yang kedua yang berisi perintah juga. Wa qawluhu tabaraka wa ta'ala afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Afalam yadabbarul qawla Al-qaul di sini maknanya adalah Al-Qur'an. Ya, al-qaul di sini ditafsirkan dengan Al-Qur'an, ya. Yang dimaksud al-qaul di sini adalah Al-Qur'an. Sama ya, istifhamnya ingkari. Afalam yadzabbarul qaul? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Ya. Abja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Berkata Syekh Al-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, makna dari afalam yadabbarul qaul ai afala yatafakkaruna fil Qur'an wa yata'ammalunahu wa yatadabbarunahu fa innahum law tadabbaruhu la aujaba lahum al iman wa la mana'ahum min al kufur sebagai tambahan faidah berkata Syekh Asadi rahimahullah menjelaskan ayat ini apala yatadab apalah yadabbarul qaul maknanya adalah ai tidakkah mereka merenungi Al-Quran, memikirkan kandungan-kandungannya, wayata'ammalunahu dan memperhatikannya, wayatadabbarunahu dan mentadaburinya, fa'innahum kata beliau, ya. fa'innahum karena sesungguhnya jika mereka mau mentadaburinya maka pasti ya, dengan mentadaburi Al-Quran itu akan menghasilkan iman pada mereka dan mencegah mereka dari kekufuran. Ini faedah yang bisa diambil ketika seorang benar-benar bisa mentadaburi Al-Quran. Jika seorang hamba benar-benar bisa mentadaburi Al-Quran, maka itu berkonsekuensi dia akan iman, ya. akan muncul iman di dalam dirinya. Dan tadabur Al-Quran yang sahih, yang benar, itu akan mencegah seorang hamba dari kekufuran. Ya. Mencegah seorang hamba dari kekufuran. Kemudian ayat yang ketiga wa qawluhu tabaraka wa ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Sudah kita sebutkan tadi ayatnya. Kemudian ayat yang terakhir wa qawluhu ta'ala afala yatadabbaruna alquran quran am ala qulub qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Ya, masih istifham ingkari. Ya, celaan bagi mereka-mereka yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an dan sekaligus perintah bagi kita semua untuk mentadaburi Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha. Apa ataukah di dalam jiwa, di dalam kalbu kalbu mereka terdapat kunci-kunci yang mengunci hati mereka. Disebutkan oleh para ulama makna ayat ini adalah bahwasanya tidaklah menghalangi seorang hamba dari mentadaburi Al-Quran kecuali karena di kolbunya terdapat akfar ya. terdapat akfar ya. ada gembok-gembok yang mengunci hati mereka inilah yang mengakibatkan seseorang terhalang dari mentadaburi Al-Quran mungkin mereka rajin baca Al-Quran lafadznya ya. khatam satu bulan beberapa kali namun tidak bisa mentadaburinya karena di kolbunya terdapat tadi itu akfal ya. semacam apa akfal itu kofel ya gembok kunci yang mengunci mata hati mereka tidak bisa melihat al-haq tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil membaca ayat-ayat ahkam membaca ayat yang memerintahkan pada suatu hal namun dia tidak mengerjakannya membaca ayat yang melarang dari suatu perkara namun dia tetap mengerjakannya ini berarti tandanya dia membaca Al-Quran namun tidak bisa mentadaburinya tidak bisa mentadabburinya. Fanasallahu taala ayaj'alana min alladziina yatadabbaruna al-Qur'an haqqa tadabburi. Semoga Allah membantu kita menjadikan orang-orang yang bisa mentadabburi Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya tadabbur. Terakhir kita akan baca sedikit ya kalam dari seorang ulama salaf yaitu Muhammad Ibnul Husain Al-Ajurri. Muhammad Ibnul Husain Al-Ajurri. Siapa yang tahu barangkali di sini Muhammad bin Husain Al-Ajurri ini penulis kitab apa? Dalam bidang manhaj. Man Yarif. Abu Asma Asyariah As Hasan. Ya. Ahsan ya ini salah seorang ulama salaf yang kurang lebih beliau hidup pada masa 300 atau sampai 400 Hijriah eh, abad keempat Hijriah dan beliau adalah penulis kitab Asy-Syariah Asy-Syariah ya, yang di dalamnya beliau menjelaskan manhaj al wal jamaah beliau berkata dan perkataan beliau ini dinukil dari akhlak hamalatil Quran ya beliau juga punya kitab yang berjudul Akhlak Hamalatil Quran. Akhlak-akhlak dari para pembawa Al-Quran. Akhlak-akhlak dari para pembawa Al-Quran. Qala rahimahullah ala tarawna rahimakumullah ila maulakum al-karim kaifa yahuddu khalqahu ala ayyatadabbaru yatadabbaru kalama. Tidak engkau melihat semoga Allah merahmati kalian. Ini khitab kepada kita semua, kepada para pembaca Tidaklah engkau melihat Semoga Allah merahmati kalian Kepada maulakum Yaitu kepada Rabb kalian Allah yang maha mulia Kaifa yahuddu Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Mendorong ya Memotivasi hamba-hambanya Untuk mentadaburi kalamnya Mentadaburi firman-firmannya Yaitu Al-Quran Waman tadabbaru kalamahu arafar Rabb Azza wa Jal. Barang siapa yang mentadaburi Al-Quran, barang siapa yang mentadaburi kalam Allah, firman Allah, maka dia akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak Asmaullahil Husna disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang jika seorang membacanya dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahasanya Rabbnya adalah Ar-Rahim, yang maha pengasih. Dia tahu bahasanya Allah adalah Al-Alim, dan semisalnya dari berbagai nama-nama Allah yang mulia. Ketika seorang mampu mentadaburi Al-Quran, maka dia akan mengenal Rabbnya. Wa rafa'a sultanihi wa kudrati dan dia akan bisa mengenal betapa agung kekuasaan Allah ya, dan kudrahnya. Wa arafa azima tafaddulihi al mu'minin dan bisa mengenal dan mengetahui betapa besarnya nikmat Allah kepada kaum mukminin. Wa arafa ma 'alaihi min fardhi ibadatihi. Dan hamba tersebut, hamba yang bisa mentadaburi Al-Qur'an, dia akan mengetahui kewajiban apa yang telah Allah bebankan kepadanya. Wa alzama nafsahu al-wajibah. Dan dia akan mengajak jiwanya untuk melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Wa hadzara maulahul karim. Dan dia akan berhati-hati dari hal-hal yang telah diperingatkan oleh Allah oleh Rabbnya yang Maha Mulia. Wa raghiba fima fihi. Dan dia akan merasa senang ya. Merasa raghiba merasa senang kepada hal-hal yang Allah hasung kita semua untuk melakukannya. zaman nafsah fa wa man kanat hadhihi sifatuhu wa man kanat hadhihi sifatuhu, 'inda tilawatihi lil Qur'an wa 'inda istima'ihi min ghairihi kana al Qur'anu lahu shifa. Dan barang siapa yang demikian sifatnya, demikian ciri-cirinya ketika dia membaca Al-Qur'an dan ketika dia mendengarkan Al-Qur'an dari selain dia, maka Al-Quran akan menjadi obat baginya akan menjadi obat baginya yaitu bagi siapa? bagi yang bisa mentadaburi Al-Quran dengan sebenar-benarnya tadabur maka Al-Quran itu akan menjadi obat bagi kolbunya ya. sebagaimana disebutkan dalam ayat ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifa'ul lima fis sudur Wahai sekalian manusia, telah datang mau idoh nasihat bagi kalian, yaitu Al-Quran. Yang menjadi obat bagi penyakit-penyakit yang ada di hati kalian, yaitu penyakit syahwat bersyubuhat.